السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين radhiyallahu ankum wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiki di kala wingi nerangaken boleh seorang sayyid atau bendorone budak ngiman napa makmum sing budak budakipun seperti yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah makmum imami pun adalah budak beliau yang bernama Zakwan tetapi sing paling utama nggih jikalau budak dipun imami seorang sayyidnya Kenapa? Karena lianal imamah mansabun jalilun fahiya bil ahrari aula. Karena menjadi imam itu sebuah pangkat yang mulia. Ya, fahiya bil ahrar aula. Dia kalau menjadi imam <clears throat> ya, kalau dari seorang yang merdeka atau meneh seorang Sayyid merdeka pemilik daripada budak lalu yang makmum itu seorang budak-budak mereka itulah yang lebih mulia lalu pun nek wonten pinten-pinten pendapat antawisipun ising sing ahak sing luweh duwe hak nginami selain syarat-syarat yang telah ditentukan dia harus akro lebih bisa membaca nopo fasih nih, dia lebih alam dia lebih nopo-nopo sing pingin pun kula kan. itu ada yang setelah itu beres ada yang lebih berhak memilih. yang pertama dia seorang wali utawa qadhi seorang pemimpin di suatu kawasan seperti kemarin acara di Libya sebelum terjadi masalah itu. Ada pertemuan Torikoh dunia di sana sing imami nggih presidene. Yang kedua, kalau itu tidak ngomong masalah kekuasaan di suatu wilayah, yang lebih berhak adalah sohibul bed kalau itu rumah tentu. Jadi kalau kita ke rumah seseorang Orang yang punya rumah itu juga akro, dia bacanya ya paseh. Ya bagaimana yang bagaimana yang ingin pun diomongke tentang syarat-syarat itu, maka yang lebih berhak diantara semuanya itu adalah sahibul bed yang punya rumah. Nah, pun boleh menjadi makmum seorang yang balik imamin murohik murohik itu orang yang meh balik tetapi belum balik. Tapi sudah di atas sudah di atas bahasa apa? Hmm, Napa bocah sing sakit beda akhir Tamyiz. Nah, di atas hadut tamyiz, batas ketamyizan yaitu seorang yang iso pipis piamba, cebok piamba, maem piamba bisa itu di atas usia itu, di atas kemampuan itu, tapi belum balik, itu boleh menjadi imam bagi seorang yang sudah balik. Nah, bagi ibu-ibu yang di rumah biasa diimami oleh anaknya kok tiangnya dereng balik, enging asal sampun di atas hadut tamyiz. Nah, ini pun gih, sebagai imam ya sholatnya kudumpun sah, di antara pun ya pun khitan kan gitu yang lanang. Sebab nek dereng hitan niku mboten sah dadi imam. Kenapa tidak sah? Karena dia masih hamlun najisi, masih membawa najis. Eh, masih membawa najis. Begitu pula tentang bacaannya ya kudu pun fasih. Ya, eh, selajengipun ini dipun pernah dilaksanakan oleh seorang sahabat bernama Amr ibn Salamah di mana beliau pernah mengimami kaumnya bukan hanya keluarganya tapi kaumnya di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau berumur 6 atau 7 tahun. Ini riwayat sahih dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. pun, wala ya'tammu rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang lelaki makmum imane seorang perempuan. Wala gari'un bi ummiyin. Tidak juga boleh seorang sing ahli wacanane bener-bener fasih wacanane tetapi makmuman imame ummi wong ummi sing dimaksud yang mriki adalah bukan ummi yang bagi kita sering dengar ummi bagi Rasulullah mboten niku ummi yang dimaksud di sini adalah wong sing mboten leres wacananipun bahkan dikatakan man la yahfaduha wong sing ora iso ngreksa watanane, nggih pun selajengipun teng mriki wonten gambaran nggih liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hal itu sebab dipun dasaraken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken Ibnu Majah bahwasanya Rasul mengatakan ala la ta'umman ra'atun rajulan Eling-eling ojo sampai wong wadon ngimami wong lanang. Nah, niku niku dalilipun mengapa tidak boleh. Lalu tentang bagaimana gambaran fasih dan tidak. Nah, di sini ada gambaran-gambaran monggo dipenangan-angan. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah mengapa uang sing ummi tadi atau yang bacaannya tidak bisa benar kok tidak boleh ngimami sebabnya imam itu bisa dadodi an yatahammala anil ma'mum al qira'ata lau adrokahu raki'an sebab tugasnya imam itu diantara lain adalah dia bertugas untuk nanggung makmum, nanggung bacaannya makmum. Ketika makmum itu terlambat, artinya makmum masbuk, lalu imam dalam keadaan sudah rukuk. Lah, makmum yang melihat imamnya sudah dalam keadaan rukuk, dia cukup takbiratul ihram langsung melu rukuk sehingga meninggalkan Fatihah. Iki sing nanggung imam Fatihah. Sedangkan wal ummi laisa min ahli tahammul. Sedangkan wong sing wacanane ora bener niku mboten iso nanggung. Nang awake dhewe ora ora ora ora cocok kok ora iso nanggung aja meneh kok wacanane wong liya. Nah, maka pada kesempatan ini kula wong salwangsul nek wis urusan bab Fatihah khususipun jangan berspekulasi kudu dipun talaki akan bahasanya pun kudu dipun bukan hanya talaki ini talaki ini ngeten niki kumpul ngeten ini bareng-bareng bahkan bareng ngeten macane ya talaki ini niki mboten namung talaki bab Fatihah kudu musyafah kudu lambe ketemu lambe murid weruh lambene guru guru roh lambene murid niku batas wacanan Fatihah niku kudu dingajekno nene. Tur tingkatane kedah musyafahah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sin niku piye makhraje? Penuh langsung. Ihdinas. Lah Jadi bahasane kok piye nalika maca ha iku bener-bener minal halqi apa ora? Nah, Jangan spekulasi. Pak Dewi kerungu kaset rumah sana member-member lagu nih. Ini makhraje tetap benten. Oke, sebab andaikan suatu ketika Anda ditunjuk menjadi imam, maka Anda bertanggung jawab terhadap makmum tersebut. Selanjutnya pun yadkhulu fil ummi al-arad yang termasuk kawasan umi adalah wong sing groyok wacanan, Yaitu wong sing yudrimu harfan fi harfin, memasukkan huruf menuju kepada satu huruf yang lain. Setuju HP dimatikan? Halo? Yudrimu harfan fi harfin. Jadi nih siji huruf ning huruf liyane niku namine alfak. eh nopo arot bahasa itu pamane huruf pamane maca budu tapi aine durung sampai rampung wis iya kan amudu iya kan amudu jadi aine durung tek ning langsung ring ba niku namane al arad aine ya kudu entek pun pun makhraje pun entek iyyaka na'budu wa iya nas nasta'in belakang iyyaka na'budu apa bahasa ini pun iyyaka budu, na'budu na'budu jadi turun sampai ain tak wis begitu pula alzak, alzak niku wong sing pelu, yaitu orang yang memindahkan huruf dengan huruf yang lain wong pelu, rok dadi dal Rok dadi napa? Nek teng mriki basanipun ra dadi biharfin karra bil ghain wal kaf bil hamzah. Dadi kaf dadi hamzah, Rok dadi ghain. Arah arah napa? Arrahmanir Rahim. Dadi ra e ora entek. Ilate mbok kaya ditekuk ngono mbok didawak-dawakno ki ra iso. Dadi Arrahmanir Rahim. Kok sing hati-hati, ora usah dicoba to, Bu tidak dicoba. Wa kadzala yasuhul iktida biman bilisani rakhawah tamnuhu minasyadi. Begitu pula nek wonten tiyang sing memang duwe lesan sing unik, dia tidak bisa menyebutkan tasdid dalam huruf. Iya kae ra iso. Dadi eh, eh, iya. Dadi ora iso. Muni iya kae ra iso. Dadi nek nyendal ki ra iso. Isane gur hatar. Iyaka ka isane ngono tok ana ngene iku mbah wong kene mbono mbah bayangaken Rasulullah niku fasaha fil kulli Kanjeng Nabi niku fasaha dalam wacanane fasaha dalam hurufe fasaha dalam alame tur badiul ma'ani jamul kalami Nek, nek, Rasulullah niku nek ngendika nggih. fasih to ora ana sing modele napa tanafurul huruf apa ora ana sing hurufe iku dadi ora cetha ora ana dadi kalame Rasulullah niku tertata rapi umpama itu susunan bahasa itu bahasa yang sijilan sijine iki nyambung banget nek kula ijane wis nyambung ning sampean genten sing ora nyambung lah ngoten Nek Rasulullah ini nyambung iso loro-loro nih sampai bikodri ukuli berarti yang disampaikan Rasulullah siapapun yang di depannya itu iso digawe cocok karo pengendikannya Rasulullah. Tur aneh itu pun memiliki badi ini makna yang indah. Di samping ini wonten nilai plusipun jami nah, jamiul kalim. Satu bahasa bisa untuk memuat sekian makna. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata Rasulullah ini min min husni islamil mar'i tarkuhu ma layaknihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu apapun yang orang ora maknani. maknane. Awak dhewe iku ngomong ngomongno dua baris wae. Walah mutrek-mutrek dua, ngono lagi. Pahamane guriku tak loro ngono tok. Rong kalimat ta iki. Rasulullah dua kalimat bisa dimaknani sembarang. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Wa ayu maudiin salla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu malam lam yataqaddam alaihi. Asline bahasa di mana tempat seorang itu sholat yang dimaksud adalah ketika dia di dalam masjid dengan sholatnya imam artinya imame ya senok jeru masjid makmum nok jeru masjid lalu dia seorang makmum tahu tentang sholatnya imam maka yang model seperti itu ajza'ahu boleh artinya imamane, makmumane sah. Itu pun ada syarat malam yataqaddam alaihi kalau memang jarak daripada makmum tidak melebihi luweh ngarep daripada imamipun. Nah, monggo di, diperadeli bahasa ini? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sihhatul iqtida surutun utawa anna li sihhati alam anna li sihhatil iqtida surutun. Ketahuilah untuk seorang makmum bisa mengikuti imam dalam rangka berjamaah itu ada beberapa syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah jamaahnya. Eh, tidak sah jamaahnya. Maksudnya orang sah jamaahnya piye? Nah, ini resiko. Jikalau makmum tadi tidak sah jamaahnya sedangkan dia sudah wis kedarung wis kedarung niat sebagai makmum sehingga solatnya mengikuti imam walaupun mengikuti ning syaratnya tidak sah maka solatnya ya jadi betul sah Mungkin tak gambarno, kalau bang wangsulaken syarat seorang makmum bisa mengikuti imam itu yang pertama adalah al ilmu bi imam. Makmum harus tahu tentang bagaimana sholatnya imam. Tahu itu gimana caranya? Ya bi'af zohiroh. Yang dimaksud tahu itu ya tentang perbuatan bohirnya imam. Dumpama salat nang jero masjid lampune mati pet ora krungu blas sisan dasar suarane imam ya walon suarane imam walon, lampune mati peteng banget pet maka ya salate mboten sah sebab ndak tahu amal dohire imam itu nek mengke mungkin wonge ora roh gerakane tapi mungkin ataupun makmumnya dalam keadaan buta tapi masih mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allah man hamidah masih dengar isih dalam kak koridor tahu maka di sini digambarkan Thummal ilmu qad yakunu musyahadatil imam kata-kata makmum itu tahu tentang imam yaitu satu dengan cara makmum benar-benar melihat imam atau makmum melihat sof yang ada di depannya atau cukup mendengar suara imam atau cukup mendengar sautul mubalik suarani pun tiang sing napa mubalek niku sing nyampekno swara imam niku lho nek teng nek teng Mekah biasane Allahu akbar. Nah, terus mangke wonten tiang meleh sing dadi mubalek. Allahu akbar. Nah niku mubalek. Nah, jadi jenengan mireng mubalek tok niku sah. Walau kanal mubalik sobian Walaupun mubaleknya itu seorang sing ijeh sobi bocah Dan ini bahasannya pun ngonten eh ngame jauh kalimatnya mboten goyah ya. Falau kanal mubalik sobian hal yakfi kala syaikhu Abu Muhammad fil wa wabnul Ustad fi syarhil wasid kaunuhu thiqah kenapa? Syartul mubalik kaunuhu thiqah wa muktadahu annahu layak balu khabaru lakin qala namawi fi syarhil muhadzab fi babil adhan innal jumhur qalu yukbalu khabaru sobiyyi menurut pendapatipun Imam An-Nawawi diterima. Nek ono mubalek suarane jah cilik tetap sah. Nah, wangsulaken tetap sah. Oke, sakit dibayangkan. Jadi kalau dalam satu masjid imame nyuworo sampean mireng ataupun weruh gerakane ning ora krungu suarane. Syukur-syukur weruh kabeh krungu suarane, weruh wonge. Aja ana mubalek sisan. Lah iku cetok. Syarat yang kedua untuk seorang makmum boleh mengikuti imam adalah jikalau makmum tidak mendisi, mendisi Men, mendahului mendisi. Tidak makmum tidak mendisi kalian pun di dalam mauqif panggenane bukan disi wacanane. Nek disi wacanane niku ini mekruh. Contone Contohnya sholat nggone sholat sing meneng pamane sholat duhur pamane niku diupayakno walaupun salate sirriyah solat alon niku jenengan nek saged diupayakan Fatihah sampean sebagai makmum niku kira-kira luweh rodok mburine Fatihah imam. Makane pun Yai kula riyen Yai Arifin ini niku nek solat walaupun salat tetap tetep nih isih kaya-kaya gresek-greseke jadi mireng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih mburi niku isih oh, lagi bismillah. Jadi engko aku lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Engko lagi alhamdulillah. Nah ini sing dimaksud disyaratkan adalah makmum tidak boleh mendahului imam dalam urusan maukif. Ya, dalam urusan maukif. pangan pangapunten. Hal ini pernah terjadi rada aneh ketika zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dimana ketika itu Abu Bakar sudah ngimami Rasulullah tampil rawuh untuk berjamaah. rumah sana Abu Bakar Rasulullah pun beten medal sebab gerak. Akhirnya pun dalam keadaan kepala yang terikat, goro-goro memang sakit kepala yang luar biasa mungkin dalam keadaan humma yang syadid, panas yang luar biasa, Rasulullah ada di belakang Abu Bakar Lalu Abu Bakar meh mawon ngendekno salate. Diisyaroi kalah Rasulullah, cepet terus terus. Tetapi lucu solate, solate Abu Bakar itu mengikuti solatibun Rasulullah SAW yang ada di belakangnya. Ini coba praktek no, ini terjadi hanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu bisa oleh zaman saya ini. Eh, pun gambaran tentang disiki kalih mboten niku beri pun Pak? Apa sikile apa drijine apa apane? Nah imam mume cili eh imame cili imam apa makmume sikile dua, bu kalau kayak uang Mesir ini kok. Nah, terus sholatnya rodok mepet niki gimana? Lah maka dihitung di sini dikatakan al-i'tibar fit taqaddum bil aqib. Jadi yang dimaksud di ini ku kemiren nih loh mata kaki. Jadi dikatakan makmum di si imam dalam panggonane jikalau mata kakinya ini mendisi imam. Luweh nok ngarep sithik. Eh, Luweh nok ngarep sithik. Ini walaupun walaupun ya, walaupun dirijine iku lebih mengarep tapi kemirene ataupun mata kakinya itu ada di belakang imam niku sah tetap nenek sebaliknya tidak boleh kemirene nok ngarep imam sikile isih nok burine imam lah saking cuwili bahasa rapi al cebolu nah nanti niku betul sah akib itu apa to muakhirur rijli mburine sikil. Nggih. Ngono iku mau nek memang salate imam dalam keadaan berdiri. Lah nek salate dalam keadaan lungguh sing dipun maksud ndisiki kalih boten lungguh lho nggih. Napa sing dimaksud lah wong sikile wong nok jero ngene. Ora ketok. Lah sing dimaksud nih, uluyah bokongipun. Jadi kalau bokong itu pelanggarannya pripun lah sampean bayangno piye nggih. bawa melangsing kaya sampean ya berarti bokongnya ya rada altibisu. Nah nek kados gen kula wong. Ya ngambun dan mawon memang pembesar-pembesar seperti saya ya beda karo pengurus-pengurus modal sampean niku. Di ngukure nek pas salate lungguh ya nek mburine ngeten. Lah nek salate kalih turu miring piye? Bil jumbil jambi. Jadi hitungane nek pas imame niku salate kalian turu miring makmume ora kena ndisiki lambungipun imam kan turu miring niku dan niku ukurane lambung niki ngapun ngeten-ngeten niki wau gambaran ngeten niki wau sedoyo pak sedoyo niki wau fi ghairil mustadiri mustadirina bil ka'bah kepada orang-orang yang solate odak nonggoni seputar Ka'bah. Itu gitu. Jadi artinya jauh dari Ka'bah. Kalau orang yang ada di sak kelilingi sak puterane Ka'bah, solate rati khusus. Khususnya piye Pak? Khususnya ngeten. umpomo nggih, wonten imam ada di sebelah utara, sebelah nopo nih, Sebelah barat Ka'bah wonten makmum ada di sebelah timur Ka'bah umpamane. Lah niki umpamane kok makmum sing ana sebelah timur tadi kok luweh dekat dibandingkan Mak imamnya sah mboten napa-napa. Iku nek teng Masjidil Haram terjadi imame rada adoh jane Tapi makmume niku biasane do kepikir untuk ndang cepet ngambung Hajar Aswad rodok merah nih, Ya, ngeten gus ah ini. Tapi dalam tanda kutip, dalam tanda kutip nggih fi ghairi jihadil imam. Dalam tanda kutip boleh lebih dekat daripada imam itu kalau memang arah arahnya itu beda. Tapi nek podo nok sebelah baratnya seperti tempat saya ini, kak ngarep kula niki Ka'bah, makmum kula sing sebelah bah, khusus sebelah barat ini tidak boleh mendahului kaki saya, mata kaki tadi. Tapi kalau yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, monggo terserah. Arab ngantek ngotok, Arab ngantek ngemeh ngambung kalian. Batu di dalam Ka'bah itu ya ndak apa-apa. Maksudnya ida arafta hadza Ketika panjenengan telah mendengar yang tadi saya sampaikan, ketahuilah model pengikutan imam dan makmum itu menjadi tiga model. Yang pertama adalah an yakuna kharijal masjid. Dua-duanya ada di, di luar masjid, loro-loro nih. Loro-loro loro nih. Jadi makmume nok jaba masjid, nok jaba ruangan, imame ya nok jaba ruangan. Contoh salat nok tengah latar utawa nok lapangan utawa nok pun pokok eh mboten nggih, mboten mboten nok sebuah lapangan sing rodok sing bentenaken umpamane ngeten lah. Imam salate di halaman rumah seseorang. Makmume salate nok halaman rumahnya orang lain ngoten niku padha-padha nak njaba ruangan ngoten mawon. Nok njaba masjid. Itu model pertama. Ini nanti ada juga hukum sing ngatur. Piye carane makmuman piye? Sing nomor kali an yakunal imam dakhilal masjid wal makmum kharijahu. Model yang kedua, imam nak jero masjid, makmum nak jaba masjid. Iki engko ana pembahasan dhewe. Nggih, jadi imam nak jero, makmum di luar. Lah, sing nomor telu yaitu imam dan makmum di dalam masjid, yaitu yang tadi telah kita sampaikan. Asalkan dia tahu tentang praktek sholatnya imam sah sholatipun. Yang beriki dipun terangaken ngeten. Nggih, allati dzakaraha syekhu biqaulihi wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi ya jaza. Di mana tempat ketika makmum sama imam itu ada di dalam satu ruangan masjid, nggih, intini pun kenging boleh. Nggih, Bu, boleh. Ning ana kalimat bahasa tambahan pun ada dua syarat yaitu yang tadi telah kita sampaikan wahwa alimun bisolatil imam sarate Oke, umpama satu ruangan masjid gini sampean sholat nok pojok kono, nok pojok kono, imam nok kene boleh asal netepi dua syarat yaitu makmumnya tahu ke, tentang sholat imam. Umpama nok kene tingkat kono yo ya masjid, kene yo ya masjid. No, sampean salat no tingkat sing rada pojok kono. Boleh ndak? Boleh. Asal tahu tentang i, imam. Syarat yang kedua adalah tidak boleh mendahului posisi i, i imam. Nah, lalu untuk kangge nambahi keterangan nyon pangapunten ini mungkin terjadi di masjid-masjid kita. Ini jangan bayangkan nih Faida jama'ahuma masjidun au jami'un sahal iktida sawa'un in qata'at as-sufufu bainahuma awit tasolat. nggih ketika makmum dan imam itu terkumpulkan dalam satu masjid maka sah makmum mengikuti solatnya imam podo ugo sama saja antara imam dan makmum itu terputus softnya ataupun kumpul softnya. Jadi mulai ngarep nanti tekan sambian sholat pojok kono itu terputus ataupun nyambung dengan soft-soft yang ada tetap sah dalam satu ruangan loh iki. umpamanya umpama sampean sholatnya kari ngarepe sampean ana wong ana wong ligeh ligeh ligeh ngarepe wong ligeh ana wong sholat Lalu sampean makmum songko kono kenging asal kudu ngerti mau. Resikone nek adoh kira-kira sampean kurungu poda Mudeng resiko Resikone gitu. Wasawa on hala bainahuma kailon amla. podo ugo sama ugo sama sama saja ketika jenengan antara imam dan makmum di dalam satu masjid itu ono aling-aling apa ora tetap sah. Contoh imamnya nok kene. Koniku iku kono iku ruangan tapi ngarepe ruangan gitu onten tembok. Atau mungkin iki masjid, iki gen pengimaman, koniku pelaras ten atau apa gini Gen panggilan sing kangge wong wadok. Nggih. Ning Pawastren itu desa, Palarasten itu kota. jadi itu beda Nah, sampean kon niku padha masjid, eh, kene ya masjid. Jadi walaupun ada pengaling-alingi pun tetap dalam bahasa sah solate jamaah. Wasawaun jama'ahuma makanun wahid amla. Padha uga masjid itu bentuke satu panggonan atau dua tempat. Niku ya tetap sah asal dikatakan satu med, masjid. Contoh Masjid Istiqlal utawa Masjid Udilah sing kinten-kinten antarane masjid, antarane bangunan awal lalu ditambah dengan sebuah halaman di tengah-tengah masjid sing mungkin kosong dhuwur ora ana ora ana payone, ora ana kentenge, lalu ada bangunan di sini ning dikatakan ini dalam satu kawasan masjid sah itu. sampai di sini diterangkan al imam fi manarah wahyal mu'zanah ketika ada imam sholat di menoro menoro niku nggo nazan anu wal makmum fi bi'rin au bil aksi sahali annahu kulluhu makanun wahidun wa huwa mabniyun lis Sengsi sing siji nek nggon panggonan adzan artinya ada di pangkawasan genadan sanding pengimaman nih kok lah sing siji nok gon panggenan rada mburi kono di dekat air untuk gen wudu tapi di situ masih kawasan masjid ngeten sholat ibut tetep sah asal kudu ngerti imame loro kudu ora ndisiki i imam nah pun sak karepe nah, niku wau diangen-angen kinten-kinten yang terjadi di masjid kita seperti apa. Nah, nek wa in sallal imamu. itu kula ora jam lho. Wa in sallal imamu. Nggih, nembe sing ngatakan. Wa in sallal imamu. Wa in sallal imamu malah hilang. Wa in sallal imamu fil masjid. Wal makmum kharijal masjid. Lah niki tipekal yang kedua, iki tipekal yang kedua. Nek wonten imam nok jero masjid, makmumi nok jobo masjid qariban minhu tetapi dalam kondisi yang masih dekat dekat itu kok ya ana aturane dekat ku pira nggih wa huwa alimun bi salatihi makmume ya ngerti salate imam bukan hanya dekat tapi tahu salatnya imam wala haila tidak ada pengalang-alingi pun guna gajazah model ngoten niku nggih sami sakipun. Jadi model yang kedua, imame nok jero masjid, makmume nok jaba masjid, contone salat. Imame jamaahe kebak. Makmume sampe tekan latar kono. Ben saking latar mriku saking halaman masjid niku kan beda sing siji nok bangunan siji nok jaba ngoten niku sing pokok Yang pertama, itu hitungane kudu dekat. Dekat itu ada batasnya. Yang kedua, makmum yang ada di luar itu tahu tentang sholat, yo gambaran tahu ya itu kerungu suarane atau melihat orang orangnya. Yang ketiga, tidak ada pengaling-aling walaupun kocok. Eh, nah, ada beberapa bahasa dari Habib Zain bin Sumit itu sampai dipun contoh akan mislu zujajah sampai kotor ya sami di kantor. Oco gaya aling-aling betul kenging. lu ketok kok. Nah, ini ngono aling ya rupane kocok tapi ketok ya tetep ora sah. Wong kudu loro-lorone kena. Ya weruh, ya ora ana penghalang itu Baru sah. Nah, tipe kal yang kedua ini lebih lanjut dikatakan kalau ada imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, di antara keduanya tidak ada penghalang-halang berupa apapun itu, maka sahlah dia untuk melaksanakan makmuman. Oke, itu pun disyaratkan harus dekat. Dekat itu gimana Pak? Idza lam tazid al masafah ala salasimi'ati dzira'in. Jika jarak antara keduanya tidak dipun benggangi oleh jarak 300 dirok. Carane ngitung dari akhirnya masjid. Jadi masjid sing paling akhir umpamane mriko bantik mriko. Bantik, bantik mendeng. Aduh, tangga. Nah, tangga iki. Bantik iki bahasa Cina gitu. Jadi rada kudu mudeng tek ya nah, gitu mudeng. Buat tek. Ojo ojo. Ngerti ini hujan oh, tek. Kalau ini Nah, ini tambah siji tak bantik lah kan. Bantik niku wau napa? Tangga. Jadi umpama tangga itu akhir daripada masjid ini umpama. Lah ngitunge 300 dirok itu dari tangga itu sampai sebatas 300 dirok keluar itu namanya dekat dengan iman. Kalau lebih dari 300 dirok, boten sah. iku ngono mau jika ana tambahane lho nggih hitungan 300 dirok niku digunakan jika memang antara makmum dengan imam ini tidak ada istilahnya nopo mboten nyambung karo soft soft nek nyambung nganti dua wu ora masalah kaya contohnya sholat nak nak Mekah nih kok sholatnya masjid wis kebak nganti tekan dua bopol ora masalah maksud nopo Nah, sing dimaksud harus tidak lebih dari 300 dirok itu umpamane ana imaman nok kene, ana makmuman imaman nok kene. Terus wonge ora mlebu ring masjid, nok halamane terputus oleh halaman sing amba ngono, wonge rumangsane wah kok imame kok bisa harap rukuk iku. Langsung teko, langsung syah sandale dicopot, langsung nonggon halaman langsung Allahu Akbar, ngarepe kosong. Nah, ngitungi kosong niki harus tidak lebih daripada 300 dirok. Lah sak dirok niku gampangane ngono, kangge tengah-tengah mawon 500 cm. Setengah setengah meter. Setengah meter ping 300 berarti 150 me meter. 150 meter niku niku jarak yang dikatakan jauh. Nek wis tekan punjul saka 150, Bariku iku terus salat. Lho, kok jarake kok adohe ngene? Kan krungu to saka masjid. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itunya ndak masalah. Di antara makmum dengan imam ndak ada pengaling-aling. Sekarang masalah jarak. Jaraknya gimana? Setelah itu diukur. Wah. Diukur kok jebule 150,5 meter ya salate mboten sah sebab makmum wajib niat jamaah nek wis jamaah mboten sah yuk ya salate mboten mboten saya kudu dibaleni Bon pun tingkah sing nomor telu yaitu jikalau imam dan makmum ada di luar masjid semuanya di luar masjid. Nah, ngono mawon. Nek semua di luar masjid niku nginyun ngapunten terbedakan menjadi dua pokok ketentuan yaitu tarotan yakunani fi ghairi fadha. Eh, yang pertama adalah kedua orang tersebut tidak dalam satu apa ya bahasa pun. tidak dalam satu lingkup yang satu. Timpomoni tidak dalam satu lingkup yang satu lah mudeng Tidak dalam satu lingkup yang satu. Anu. Yang kedua modelnya ada dalam satu lingkup yang satu. Jadi orang nok jeru bangunan masjid, tidak dalam musola, orang nok masjid jami, ning dalam satu lingkup yang satu. Itu model pertama. Model yang kedua, tidak dalam satu lingkup yang satu. Contohnya lah, contohnya, sholat podo-podo no satu lapangan, utawa no satu gedung, utawa no satu teat, no, no lapangan sepak bola nih kok. Itu dalam stadion. Stadion ini rotok kota ya, ngalah kalau ngalah. ngalah. Nggih, dalam satu stadion. Lah nek sing loro modele niku wau sing makmum imame salat nok halamane wong lho siji, makmume salat nok halamane omahe wong liya. Lah niki dalam suha lingkup yang ber berbeda. Lah ngeten niku hukume ya dadi beda-beda. Eh, hukume dadi beda-beda. Hukum yang pertama, jika dalam satu kawasan yang sama, maka boleh mengikuti makmum mengikuti sholatnya imam dengan syarat tidak melebihi jarak 300 Maksud maksudnya tidak 300 di zirok bomono dalam satu buah lapangan mak imamnya nok kene imam makmumnya nok kene iku langsung dihitung dihitung songko apa songko akhiripun soft Imamnya nok kene ada dua sop setelahnya satu dua makang itu nih songko akhir sop ini dalam satu pendapat dihitung songko akhir sop ini ngantek tekan sampean sholat iki mau nora telung atus diro nek lebih dari 300 dirok mboten sah nek kurang dari 300 diro sah maksud gak? itu kalau dalam satu lingkup dan nek lingkup sing loro ada dua ayaku nafi ghairi fawwa kama idza waqafal imam fi sahni darin wal ma'mum ala zifatin minha. Jika imam nok nggone jogan, nok nggone luangan jogan mudeng. Jogan niku ngene lho, omah oh, jobone ana hmm? Halaman boten. Halaman iku sing jaba nggih dolanan anak-anak iku. Lah teras. Lah teras teras teras teras iku rada pulau darurat nampa teras iki darurat kula dadi rada yen ora kanca ora tak terima <laughs> latar latar wis latar wis ngandel ora ngandel ya ora pateken latar aku reh mumet nek mbok kot nanut pemahamanmu rek ada di dalam satu latar iku wau lah imamin nok latar makmumi nek kene diceritakan udiwulah malah hilang juga, Sugan piye wong anune ilang. <laughs> Lah imame imame nok jogan makmume nok emperan atau nok halamannya. Kan ada di dua lingkup yang berbeda. Mudeng nggih? Ya? Wis pokoke dua lingkup nomor mawon. Au fi baitin akhor utawa sing siji nok nggon halaman omah siji, sing makmume nok nggon omahe tanggane. Nah, ngeten niku fi fi ghairi fadha'in wahid. Jadi dalam tidak dalam satu ling lingkup. Lah ngoten niku carane wonten werni cara kalih sing pokok kula sing tak sampekno sing at-tariqah tsaniyah, cara yang kedua. Sebab niki mak kakean cara sampean mumet niku. Cara yang kedua adalah tariqatul iraqiyin, pendapat cara ini pun para ulama ahli iraqi Igih ingkang dipun tasheh dipun sahakan dening Imam An-Nawawi dan ini kami ambil karena Imam Nawawi kalau bersuloyo pendapat dengan Imam ar Rafi dipun disiakan Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi pendapatnya La yustaratul ittisal alladhi dakarnahu balil mu'tabar al-qurbu wal bu'du al-madhkur fil fadha'. ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أصلا أو كان هناك باب نافذ Wawakofa bihadaihi rajulun aw saffun fa Bahasa ini pun tidak disyaratkan harus ittisol ora udu nyambung tidak harus nyambung kalau pendapat yang lain diwajibkan kudu nyam nyam nyambung jadi nek pendapat ingkang pertama dipun tasehaken Imam Rafi'i kudu nyambung nyambung niku piye sehingga yang dikatakan nyambung adalah tidak ada benggang sama sekali yang kalau didelei wong siji cukup udeng imam burine jatai ono makmum jane ini ora digoni burine langsung ono ono makmuman liya Ngeten niki kalau di luar fadha wahidah dalam di luar lingkup yang satu tadi, sing siji no emper, sing siji no halaman. udeng imam no emper, makmu no halaman. Ini tidak boleh ada benggang sing sekirane nek digunakno wong siji niku cukup. Benggang niku maksudnya sing nek digunakno nggih wong salat siji niku cukup. Lalu dia salat rada adoh gini Niku nek cara pendapat pertama mboten sah. Lah pendapatipun Imam Nawawi mboten kudu nyambung ning aja adoh-adoh. Kalimat ngono. Ora kudu nyambung ning aja adoh-adoh. Nggih, ngono nggih. Nah, wis ngono lah. Lah sekitar kangge nelasaken wekdalipun kula sekedhik mengke badhe nyampaikaken pasal tentang sholat jamaah ingkang pun bab fadilahipun. Mugi-mugi kanthi mekaten kula lan panjenengan dadi semangat Allahumma. Di sini dikatakan min fawaidi salatil jamaah. Di antara faedahipun salat jamaah niku annal miyah al galilah idza ijtama'a la tahmilu najasa. Diembakake, disamaaken. Nek banyu sithik-sithik kumpul bareng dadi banyu rong kula, iku kecemplungan najis mboten najis kecuali rubah antara bau, rupa dan warnanya. Apa warna karo rupa padha? Rasane. Begitu pula sholat jamaah dipun terangaken wonten teng kitab Nazhatul Majalis intinipun wong sidik sidik sidik kumpul dadi akeh cara kelebonan reget iku ora patek masalah ra dileken Omono sing sholat rodok ora khusuk sithik rodok mikirno sandale ora masalah Nek dhewean iku seolah-olah dideteksi khusus. Ngono lho bahasane iku. <clears throat> Selajengipun ad-dhamirul al-mustaqian fi na'budu. Kata-kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun niku maknanipun dilalah nuduhaken mutakallim ma'al ghair. nuduhaken yo awake dhewe yo wong liyane. Lah sing dimaksud liyane niku man ma'ahu. Sing dimaksud wong liyane niku diantarane pun mungkin diantara yang hadir di dalam sholat jamaah itu malaikat hafadzah utawa kanca-kancane sing melu sholat jamaah niku nyuwun pangapunten. Barokahe wong akeh iki nek awak dhewe mungkin ora ketompo nalika sholat barokahe wong akeh iki dadi ketompo. Atau teng mriki wahajatuhu wahajatuhu yujabu ilayya bi barkati hajati Ataupun kalau ketika nindakake solat itu kita dalam keadaan mumet, uyang lagi di masalah, lalu kita ingin melaksanakan solat jamaah karena itu solusi yang ditawarkan Allah wasta'inu bisabri wassalah mintalah tolong dengan nindakake solat loh nek ngono aku tak solat jamaah supaya aku ndang ditulung sama Gusti Allah seperti ini pula yang dipahamkan oleh Imam Ar-Rafi'i Imam napa kok Imam Rafi'i, Imam Imam Sidi Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya bagaimana yang dimaksud mungkasir bi wong sing pecah hati ini krono Allah lalu di situ orang didampingi Allah dungone selalu disembadani Allah iku wong sing model piye to Imam Imam eh, Imam Imam, Imam Rifai beliau menjawab yaitu orang-orang yang selalu ngegumke sunnahipun Kanjeng Nabi salat kewajibane Gusti Allah. Nek jamaah sunahe Kanjeng Nabi lah wong sing gelem salat sunah niku padha karo dungane niku disembadani Gusti Allah, dipun dampingi kali Gusti Allah. Antawisipun gara-gara nopo? Nek wonge ora patek digugu, ora patek dirungu, iku kedorong sangka wong liyane niki lho. Apa meneh nek jumlahe dadi 70 wong padha karo dungane wali siji. Dungane wali siji Ya wis apa lah, di ngampura. Nah, wonten setunggal riwayat, wonten setunggal riwayat. Riwayat menika nggih An-Nafisah sangat ada seorang Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas sing gadah rotib Al Atas Salah satu putranipun wonten sing sedo. Ketika itu beliau dipun sowani kali tiang kata sing kepengin takziah. Di tengah-tengah orang yang takziah banyak itu Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman al atas bertanya kepada mereka, "Ma'ahwan musibah ad-din indakum?" Apa yang bagi kalian musibah yang paling ringan menurut panjenengan di dalam urusan agama? Ketahuilah kata Am Habib Umar bin Abdurrahman al atas dalam makna bahasanya, Umpomo aku kelangan sholat jamaah sekali saja. Maka iku aku rasane lorone atiku iku ngungguli kelangan anakku ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Selanjutnya pun, Inna innallaha yanduru awalan ilal imam di dalam bahasa al di dalam bahasa sebuah asar atau al khobar dawuhipun para sahabat sing bimakna mestinipun niki dipun tampi saking Rasul sallallahu alaihi jadi yang pertama kali Allah itu melihat adalah imamnya. Kalau fa'in ra'afihi ahliyatan dirahmah rahimahullah wa rahimah bakil musallin. Ketika Allah memandang imamnya ini termasuk wong sing ahli untuk mendapatkan rahmat, maka Allah mengkhususkan kepada imamnya ini mendapat rahmat lalu semua makmumnya oleh rahmat. Tapi nek wa ilam takun fihi ahliya. Kalau imamnya ini tidak termasuk wong sing ahli oleh rahmat, mungkin wonge kurang pinter karo silaturahmi ora patek sregep, ora pinter karo wong tuwa, ora patek pinter karo tonggo. Karena dia jadi imam, dia sehingga ndak patut oleh rahmat yang duru ilaman ala yaminil imam. Allah akan melin memandang orang yang ada di sebelah kanannya imam dulu. Oh, nak kono kok ana wong-wong sing ahliyah fir rahmah, berarti tadijloki mriku. Lalu setelah itu Allah memandang yang sebelah kirinya terus dari satu sof ke sof yang lain fa illam yajid fihim ahliyatan rahimahumullah bijtimaihim. Kalaupun satu jamaah itu tidak ada satu jamaah sing ahli untuk mendapatkan rahmah, patut oleh rahmati Allah, maka tetap disoki rahmati Allah karena mereka gelem kumpul bareng-bareng. Jadi ora alasan meneh. Selajeng sing terakhir niki wonten bahasa sing tadi masyaallah kalamipun Al Habib Alwi bin Syihab. Para para ulama para sadah-sadah alawiyah di zaman Sayyidil Faqihil Muqaddam niku tiang sing ta'ahadu jamaah, tiang sing ngerakso banget jamaah. Halo-halo ngerakso banget. Nah, awak dhewe iki piye ngerakso banget ora? Allah harus betul ya. ngerakso banget jamaah. Lah suatu ketika Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini tertidur. Lah sampai waktu sholat sudah dimulai. Lah poro-poro ulama, poro sadah-sadah rian. Cepet-cepetan reng masjid. Bet, bet, bet, bet, Wah langsung. Zaman saiki gini apa kok laren ana solawatan sebab adzan tek iki ora ana nak masjid. Jadi butuh sholawatan. solawatan lho, mudeng gak? Mung selawatan ngantek kentekan lafal ae wis jauh ya ora wong moro kok. Mandang ana wong moro iki ngilokke bid'ah iku. Ngono mantan. Ini kuntek-kuntekane. Lalu oleh Allah ketika ketika Sayyidil Fakih Muqaddam tertinggal oleh jamaah meh wae arep takbiratul ihram umpamane carane wis siap-siap Sayyidil Fakih Muqaddam akin kali Gusti Allah akhiripun langsung pakai kodoloh wa ata ilal bi'ri langsung madosi toyo sampai tekan sumur lam yajid dalwa lam yajid ad-dalwa ora ketemu kalian timbo, timbo Betul ketemu kalian timbo bahasa Indonesia ini apa to at atimba jadi ora ketemu timba saking tei, wis kentean bab syariate wis timbo dak ana cedok dak iki piye aku kelangan jadi goro-goro obahe oh, kepingin nuruti karpi gusi Allah, suatu ketika ketika itu tercepit, Allah genten nuruti karepipun. Ketika sudah terjepit, wah, Allah nuruti Akhirnya Akhiripun Sayyidil Fakih Muqaddam berisyarah kepada air. Air itu disuruh ngat munggah. Ngoten niku langsung munggah. Rrrr Airnya itu sampai nok dhuwur sumur akhirnya wudu sangka kono. Saiki ora ana wong keramat, masalahnya wis ana sanyo. Dadi wallahu alam bisawab. Muga-muga wonten manfaatipun maulaya sholli حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يا شفاعة لكل أول من الأول ممتهم يا ربي بالمصطفى بل بلغ مقاصدنا واغفر لنا فمضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر فيه القول لا منه ولا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم